Kisah Nabi Musa dan Khadir alaihi masalam yang terdapat di dalam surah Al-Kahfi. Kata Syekh Hafizahullah Ta'ala setelah menyebutkan atau menyampaikan khutbatul hajah. Mukaddimah yang tadi kita baca di awal. Kata beliau, Ayyuhal muslimuna ibadallah. Wahai kaum muslimin hamba-hamba Allah. Sebuah kisah dari kisah-kisah yang terdapat di dalam surah Al-Kahfi akan kita bahas pada Jumat kali ini kita akan mengambil ibrah, mengambil pelajaran, nasihat serta faidah darinya. وذلك لمن كان له قلب أو alqas sam'a وهو شهيد. Hal ini akan bisa diraih tentunya oleh orang yang punya hati atau ia menggunakan pendengarannya sedang ia menyaksikan. Kisah Musa bersama Al-Khadir alaihi massalatu wassalam. Allahu Azza Allahu Jalla Jalaluhu berfirman di dalam surah Al-Kahfi ini Wa idh qala Musa li fatahu La abrahu hatta أبلغ مجمع bahraini أو amdiya حقبا Falamma بلغ مجمع bainihima nasiya hutahuma فاتخذ sabilahu fil bahri saraba. Ingatlah ketika Musa berkata kepada pembantunya, Aku tidak akan berhenti berjalan hingga sampai di pertemuan dua lautan. Atau aku akan berjalan terus sampai bertahun-tahun. Dan tatkala keduanya sampai di pertemuan dua laut itu, keduanya melupakan ikannya. Dan si ikan melompat mengambil jalannya ke laut itu. Ini pada ayat yang ke-60 sampai 61. Ayat 60 dan 61. Dari surah Al-Kahfi. Kata Syekh Munir hafizahullah taala Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan tentang nabinya dan rasulnya serta kalimnya. Hamba dan rasul yang Allah ajak beliau bicara kalimur rahman yaitu Musa alaihi salatu wassalam bahwasanya beliau berkata kepada pembantunya kepada pelayannya yang selalu membantu beliau menemani beliau di saat safar dan di saat hadar ketika safar ataupun ketika mukim Beliau adalah Yusha bin Nun. Yang kemudian beliau diangkat menjadi nabi setelah Musa alaihi masallatu wassalam. Musa berkata kepada pelayannya atau kepada pembantunya tersebut, "La abrahu hatta ablugha majma' al-bahrain." Aku tidak akan berhenti berjalan sampai atau hingga sampai ke pertemuan dua lautan. Aku akan terus melakukan safar. Aku akan melanjutkan safarku, perjalananku, walaupun perjalanan itu harus panjang. Berbagai kesulitan harus menimpa diriku di saat safar. Aku akan terus melakukannya hingga aku sampai di pertemuan dua lautan. Dan pertemuan dua lautan itu adalah tempat yang diwahyukan kepada beliau alaihi salam bahwa beliau akan menjumpai di sana akan menemui di sana seorang hamba yang saleh yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya sebuah ilmu yang tidak diberikan kepada Musa alaihi salam. Kalimat au amdiya hukuba atau aku akan berjalan sampai bertahun-tahun. Walau qata'tu masafatin tawilatan walaupun aku harus menempuh jarak yang panjang, jarak yang jauh. Aku harus berjalan bertahun-tahun. Aku akan terus melakukannya. Di sini barakallahu fikum kata Syekh terdapat dalil tentang betapa besarnya semangat Nabiullah Musa terhadap kebaikan. Tentang besarnya semangat beliau dan keinginan beliau dalam menuntut ilmu. Padahal beliau adalah salah satu Rasul Ulul Azmi. Beliau salah satu Rasul Ulul Azmi. Dan beliau lebih berilmu dalam banyak hal dibandingkan Khadir alaihi masallatu wassalam. salam. Namun bersamaan dengan itu Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan tentang besarnya semangat beliau, kerinduan beliau, dan kesungguhan beliau di dalam menuntut ilmu. Di dalam menuntut ilmu. Dan demikian pula ikhwani fiddin kaum muslimin. Rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk meminta tambahan ilmu. Allah perintahkan kepada Rasulullah Muhammad alaihi salatu wassalam untuk meminta tambahan ilmu. Dan Allah tidak pernah memerintahkan Nabi untuk minta tambahan apapun. sebagaimana Allah memerintahkannya untuk minta tambahan ilmu. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Taha ayat 114, "Wa qul rabbi zidni ilma." Dan ucapkanlah, wahai Rabbku, wahai Tuhanku, tambahkan ilmu untukku. Maka sungguh sangat pantas bagi kita ma'asyiral muslimin yang kita berada di atas kejahilan, yang kita berada di atas kebodohan dalam sekian banyak sisi-sisi urusan agama sangat pantas bagi kita untuk menuntut ilmu untuk mendalami agama Allah dan demi Allah tidak ada satu kejelekan pun yang terjadi di dunia ini. Tidak ada satu keburukan yang engkau terjatuh di dalamnya kecuali di antara sebab yang paling besarnya adalah al-jahlu bi umuriddin. Kebodohan tentang perkara atau urusan agama. Ini sebab kita banyak terjatuh ke dalam kejelekan. Terjatuh ke dalam banyak keburukan, faktor terbesarnya adalah kebodohan terhadap urusan-urusan agama. Falamma balagha majma'a bainihima nasiyahutahuma. Tatkala keduanya sampai di pertemuan dua laut itu, mereka berdua melupakan ikannya. Bersama mereka ini ada ikan yang mereka makan. Ikan yang mereka makan, mereka jadikan sebagai bekal dan Musa alaihi salam telah dijanjikan bahwa kapan saja beliau kehilangan ikan itu, maka disitulah tempat hamba yang saleh yang akan ia tuju, yang hendak dia tuju. Ternyata Barakallahu fikum si ikan fattakhadha sabilahu fil bahri saraba. Ia melompat mengambil jalannya ke laut itu. Allah subhanahu wa ta'ala keringkan jalan tersebut. Dan Allah menjadikannya membatu. Padahal air adalah zat yang mengalir yang menyambung satu dengan yang lainnya. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala menjadikannya membatu sebagai mu'jizat bagi Musa alaihi salatu wassalam. Dan si ikan ia hidup dan bergabung bersama ikan-ikan yang lainnya setelah sebelumnya ia mati. Setelah sebelumnya ia mati bahkan menjadi makanan Musa dan pembantunya ia, dan mereka menjadikannya sebagai bekal. Sebagai bekal dalam perjalanan. Dan ini sebagai dalil bahwasanya Allah Azza wa Jalla maha kuasa dan maha mampu untuk membangkitkan makhluknya. Dan sungguh Allah Tabaraka wa ta'ala telah menghidupkan sebagian orang yang telah mati. Allah hidupkan mereka dalam kehidupan dunia ini. Allah Jalla wa ala menghidupkannya Padahal masih dalam kehidupan dunia, belum hari kebangkitan. Untuk menegakkan dalil dan burhan tentang adanya kebangkitan. Maka di dalam surah Al-Baqarah, pada lima tempat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di sana tentang dihidupkannya orang-orang yang telah mati. Yang pertama, seorang yang terbunuh di tengah-tengah Bani Israel. Seorang yang telah terbunuh di tengah-tengah Bani Israel. Allah katakan, فَقُلْ نَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا Kadzalika yuhyillahul mauta wa yurikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Kami katakan pukullah mayat itu dengan sebagian dari daging sapi tersebut. Demikianlah Allah menghidupkan orang yang telah mati dan ia memperlihatkan kepada kalian tanda-tanda kebesarannya agar kalian mengerti. Pada ayat ke-73 dari surah Al-Baqarah. Yang kedua, orang-orang yang disambar oleh halilintar. Allah Azza wa Jalla katakan, فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون maka halilintar menyambar kalian dalam keadaan kalian melihat. Lalu Allah membangkitkan kalian setelah matinya, setelah kalian mati, agar kalian bersyukur. Sambaran halilintar itu mematikan mereka, lalu Allah bangkitkan mereka setelah mati. Pada ayat ke-55, 56 dari surah Al-Baqarah. Yang ketiga, orang-orang yang mereka keluar dari negerinya ribuan orang demi untuk menyelamatkan diri karena takut mati. Allah Azza wa Jalla katakan, Alam tara ilal ladhina kharaju min diyarihim wahum ulufun hadaral maut. Faqala lahumullahu mutu thumma ahyahum. Tidakkah engkau lihat orang-orang yang mereka keluar dari rumah-rumah mereka ribuan orang karena takut mati. Allah Subhanahu wa taala katakan kepada mereka, "Matilah kalian." Summa ahyahum, kemudian Allah menghidupkan mereka kembali. Al-Baqarah 243. Yang keempat, tentang seorang yang melewati sebuah negeri Allah katakan au kalladzi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha fa amatahu Allahu mi'ata amin thumma ba'athah wanzur ila himarika ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم naksuha لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير Kita membaca sebatas yang uh, disampaikan Syekh hafizahullahu taala namun Syekh tidak menyebutkan ayat ini secara sempurna.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 dan mencampur adukkan daging-dagingnya diramu menjadi satu kemudian masing-masing dari bagiannya diletakkan di beberapa gunung Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan kepada Ibrahim alaihissalam, "Tsumma d'uhunna ya'tinaka sa'ya." Wa'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir. Kemudian panggillah burung-burung itu, ia akan datang kepadamu dengan segera. Dan ketahuilah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala maha kuasa atas segala sesuatu. Al-Baqarah 260. Maka demikian pula kata Syekh Munir As-Sa'di hafizahullahu taala ikan ini yang Musa bersama pembantunya memakannya menjadi bekal mereka Allah mengembalikannya Allah menghidupkannya sehingga ia hidup bersama hewan laut yang lainnya Dzalika bi Allah huwal haqqu wa annahu yuhyil mauta wa annahu ala kulli syai'in qadir wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allah yab'atsu man fil qubur Yang demikian itu karena Allah Subhanahu wa taala atau bahwa Allah Subhanahu wa taala dialah yang hak dan bahwasanya ia menghidupkan orang yang telah mati dan bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu dan bahwasanya hari kiamat pasti akan datang. Tidak ada keraguan di dalamnya, tidak ada keraguan tentangnya dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pasti akan membangkitkan yang ada di dalam kubur. Al-Hajj ayat 6 sampai 7. Kemudian Tatkala keduanya telah melewati tempat itu, pertemuan dua lautan tersebut, Musa alaihissalam berkata kepada pelayannya, kepada pembantunya Yusha bin Nun, Atina gada'ana laqad laqina min safarina hadha nasaba. Bawalah makanan kita, Sungguh kita telah mendapati kelelahan dalam perjalanan ini. Sungguh kita telah merasakan kelelahan karena perjalanan perjalanan ini. Maka kata Syekh, ta'ammalu al muslimin. Perhatikanlah wahai al muslimin tatkala Musa dan pembantunya telah melewati tempat itu, yang Allah menjanjikan kepada beliau bahwa beliau akan mendapati dan menjumpai di situ seorang hamba yang saleh. Beliau merasakan kelelahan, merasakan keletihan, setelah melewati tempat yang diperintah untuk dituju. Setelah melewati perintah, eh, melewati tempat yang diperintahkan untuk di, dituju, yang menjadi tujuannya. Kata Syekh, Qalal ulama, ulama mengatakan, Musa tidak merasakan kelelahan di saat menempuh perjalanan yang cukup panjang hingga akhirnya beliau sampai ke pertemuan dua lautan itu. Jadi selama sebelum sampai di pertemuan dua lautan tersebut, Musa alaihissalam tidak merasakan kelelahan dan keletihan. Beliau baru mendapatkan kelelahan setelah melewati tempat yang dijanjikan setelah melewati tempat yang di, dijanjikan. Dan pertemuan dua lautan itu sebagian ulama mengatakan bahwa ia adalah pertemuan antara laut Persia dan laut Romawi. Pertemuan laut Persia dan laut Romawi. Sebagian lain menyatakan pertemuan laut merah dan putih. dan tidak terlalu penting bagi kita di mana tempat tersebut. Yang menjadi kepentingan kita adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan pertolongannya membantu dan menolong hambanya untuk melakukan satu perkara yang diperintahkan beliau tidak mendapati kelelahan dan keletihan yang besar. Tidak mendapatkan kesulitan yang berarti. Dan ini sebagai bentuk pembenaran terhadap firman Allah tabaraka wa ta'ala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan ala ibadatika dalam melaksanakan ibadah kepadamu ya Allah. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam pun mengajari Muad bin Jabal untuk berdoa di penghujung setiap salat. diajari sebuah doa untuk dibaca di penghujung setiap salat Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma a'inni ya Allah bantulah aku. Ala zikrika untuk senantiasa berzikir kepadamu. Wa syukrika dan terus bersyukur kepadamu. Wa husni ibadatika. Dan memperbagus ibadah kepadamu ya Allah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menolong hambanya untuk melakukan perkara-perkara yang diperintahkan. Beliau tidak mendapati kesulitan, tidak mendapati kelelahan. Bahkan yang dirasakan adalah ketenangan, kelezatan. Allah yang maha tahu apa yang dirasakannya. selama tetap berada di atas koridor. Bikhilafi man ghala beda dengan orang yang gulu, yang berlebih-lebihan, yang melampaui batas. Beda dengan orang yang bersikap ekstrim, berlebih-lebihan. Ia akan merasakan kesulitan yang besar. Oleh karena itu Nabi kita sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda walan yushadda ahadun ad-dina illa ghalabah. Tidak ada seorang pun yang berbuat ekstrim dalam agama ini yang melampaui batas dalam agama kecuali nanti dia akan kalah. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam benar-benar memperingatkan dari sikap al-ghulu, dari sikap berlebih-lebihan. Kata beliau, Iyakum wal ghulu. Hati-hati kalian dari sikap gulu. Fa innama ahlaka man kana qablakum al-ghulu. Karena yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah al-ghulu. Ikhwani fiddin kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini bagian pertama yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan kajian ini sudah masuk waktu salat Isya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semuanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Menjadi penggugah bagi kita, lebih menyemangati kita lagi di dalam belajar tafaqquh fid memperdalam ilmu agama yang insya Allah akan bermanfaat bagi kita dunia akhirat.